بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله منجل الرحمة والسكينة قلوب أحبائه فأصبحوا برحمة الله سبحانه وتعالى من المتحابين في الله وصلاة الله وسلامه على أفضل من دل إلى حقيقة المحبة وحقيقة تطهير القلوب حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد الحبيب المحبوب إمام أهل المحبة وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا طهر قلوبنا من النفاق طهر قلوبنا من الحسد وطهر قلوبنا من الحقد والكبر وطهر قلوبنا من أمراضها اللهم يا ربنا اخسرنا مع زمرتي اخسرنا مع زمرتي أحبائك وأوليائك اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد hadirin kaum muslimin dan muslimat Alhamdulillah atas kemudahan dari Allah kita masih terus diberi kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan kualitas diri kita dan ini semua karena Allah kalau seseorang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu hakikatnya Allah yang mendekat kepada kita di saat seseorang dimudahkan beribadah lalu bisa mendekat kepada Allah pada hakikatnya adalah karena Allah mendekat kepada kita Jika kita tiba-tiba ada kerinduan kepada Allah dan kecintaan kepada Allah, ketahuilah itu telah didahului karena Allah cinta kepada kita. Kalau bukan karena Allah mencintai hamba tersebut, maka hamba itu pun sama sekali tidak bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya kembali kepada Allah. Kehadiran kita ke tempat ini karena dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu yang akan kita bicarakan adalah sesuatu yang sangat mulia Yaitu bagaimana kita membersihkan hati kita Hati agar hati yang benar-benar Agar hati kita menjadi hati yang benar-benar kenal Allah subhanahu wa ta'ala Agar hati kita menjadi hati, hati, menjadi hati yang benar-benar selamat Dan itu adalah pekerjaan yang amat berat Karena berat maka jika tidak serius di dalam mempelajarinya maka tidak akan lulus dalam ujian penyakit hati pada pertemuan yang lalu sudah kita singgung atau kita jelaskan bahwa seperti disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah dijelaskan oleh para ulama bahwa yang menjadikan hati kita itu mudah kotor adalah yang kita saksikan di dunia wujud ini yaitu dunia Itulah yang menjadikan kakak adik bermusuhan. Itulah yang menjadikan keluarga menjadi tidak indah. Itu yang menjadikan suku dengan suku berperang. Itulah yang menjadikan sebab perang dunia pun adalah karena urusan dunia. Jadi sumber kerusakan benar-benar adalah dunia. Tapi ketahuilah bukan dunianya itu yang menjadikan sebenarnya rusak, akan tapi hatinya yang nyambung dengan dunia, hatinya yang tidak kenal hakikat dunia, itulah hati yang menjadikan dunia ini menjadi rusak maka itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu maka kembali semuanya kepada hati kita bukan dunianya hakikat zat dunianya akan tapi bagaimana hati kita dengan dunia itulah yang menjadikan kita itu benar atau tidak benar Memang nanti ada beberapa penyakit hati yang sangat banyak seperti yang namanya dengki, sombong dan sebagainya akan tapi terlintas beberapa waktu yang lalu beberapa saat sebelum pengajian ini masih ada lagi sebelum kita memasuki penyakit-penyakit hati lalu bagaimana kita membersihkan ada lagi selain dunia yang menjadikan orang itu tiba-tiba kemasukan penyakit hati tanpa disadari kami teringat dengan satu kisah yaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah Sayyidina Ali waktu itu lagi berada di medan laga dan saat itu berhadapan dengan orang yang jahat Sayyidina Ali menghadapi orang tersebut dan di saat Sayyidina Ali sudah bisa menaklukkan dan menundukkan orang tersebut dan tidak ada lagi yang tersisa kecuali memenggal lehernya maka di saat orang tersebut sudah takluk di hadapan Sayyidina Ali maka yang tertinggal adalah Sayyidina Ali menjatuhkan pedangnya di leher orang tersebut akan tetapi di saat Sayyidina Ali masih mengangkat pedangnya untuk dijatuhkan di leher orang tersebut tiba-tiba orang tersebut membuang ludah di mukanya Sayyidina Ali membuang ludah di muka Sayyidina Ali karamallahu wajhah maka seketika itu Sayyidina Ali melepas orang tersebut dan diserahkan kepada yang lainnya lalu orang-orang pada bingung wahai Ali wahai Ali kenapa engkau lepas orang yang sudah kau pegang dan tinggal kau bunuh dia kenapa justru kamu lepas dijawab oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah Tadi waktu aku menangkap dia benar-benar aku ingin membunuh dia karena Allah. Akan tetapi di saat dia meludahi wajahku aku marah, aku khawatir di saat aku membunuh itu hanya aku membela hawa nafsuku sendiri. Allah. Luar biasa. Jadi inilah barangkali yang perlu kami hadirkan itu adalah hawa nafsu dan hati yang kotor itu bisa saja disebabkan karena sesuatu yang ada di lingkungan kita mulai daripada sanjungan seseorang ataupun kedoliman seseorang dan nah, ini bisa menjadikan hati kita rusak sebelum kita berbicara tentang penyakit-penyakit hati kita harus bagaimana cobalah kita hayalkan diri kita sendiri bagaimana di saat anda disanjung atau bagaimana anda menjadi orang besar lalu dicaci maki oleh seseorang apa yang ada di hati kita saat itu subhanallah ada orang mendengki anda mungkin anda seorang pedagang yang soleh yang baik tiba-tiba didengki oleh seseorang dan kalau sudah orang mendengki itu macam-macam melihat anda beli mobil marah melihat ini ini menjadi menfitnah dan sebagainya kira-kira apa yang ada di hati anda saat itu Mungkin anda adalah seorang ustadz yang diberi oleh Allah kemudahan, kemasyuran. Tiba-tiba ada ustadz lain mendengki. Bagaimana sikap hatimu saat itu? Jangan sampai anda keluar dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Seolah-olah dia lepas dari satu penyakit hati, ternyata dia masuk penyakit yang lainnya. Mungkin ada orang mendengki anda Orang mendengki anda lalu membenci anda Perilakunya menyakitkan anda Menyebar fitnah ke sana sini Anda orang baik dan soleh Tanpa anda sandari bisa saja anda masuk ke penyakit yang lainnya Lalu anda berkata kasihan, ya Allah itu menghasut saya Dia menghasut saya sehingga dengan begitu dia merasa bangga tak tanya dia masuk bab ujub seolah-olah dia juga bersih dari yang namanya penyakit hati dia masuk ke penyakit yang lainnya dan mungkin dia berkata kesian dia ya hatinya sakit terus kalau saya kalau kita mah nggak sakit karena kita dihasut wah merasa dia saat itu tanpa disadari hatinya merasa lebih bagus dari yang lainnya ini lu, sungguh luar biasa jadi penyakit hati itu karena dari sanjungan orang lain atau cercaan orang lain atau mungkin ada orang berbuat dolem kepada kita Orang yang didolimi aslinya itu enak, mulia, ahli surga, bahagia. Tapi bisa saja, bisa saja kedoliman itu menjadikan orang itu merendahkan yang lainnya. Lalu menjadikan dia sombong, dengan janji-janji pangkat dari Allah Subhanahu wa taala kalau orang didolimi itu kan nanti ah, ahli surga dan sebagainya akhirnya dia memandang orang yang berbuat dolim kepadanya adalah dengan merendahkan sehingga diam-diam itu semua menjadi dendam di dalam hatinya karena apa? dia tidak bisa melihat orang tersebut dengan mata kasih sayang seperti Rasulullah melihatnya akan tapi yang perlu kita hadirkan adalah di saat kita melihat orang lain yang membenci kita, mendolimi kita, mendengki kita, memusuhi kita. Ini bagaimana? Dahsyat hawa nafsu itu. Dan itu nanti insya Allah melalui Kajian kita akan kita ambil dari bagaimana para ulama membersihkan hati di saat ada orang membenci kita. Kalau kita lagi membenci, ini ada obatnya dan itu mungkin yang akan kita bahas nanti. Bagaimana mengobati dengki di hati kita? Ini orang sering lupa mengobati dengki di hati kita, mengobati kesombongan di hati kita, mengobati riak di hati kita, tetapi tidak mencermati bagaimana munculnya penyakit hati. Ini loh yang lebih penting. Oh, ya, kan hasut ngeri. Hasut yakulul hasanat kama takulun narul hatop. Yang namanya dengki menghabiskan amal baik seperti kayu bakar makan yang nama akan seperti api makan kayu bakar. Memang akan tetapi bagaimana sikap kita di saat ada orang mendengki Anda? Bagaimana sikap sikap Anda di saat ada orang sombong kepada Anda? Ada orang sombong, kamu dikurang ajar ini ini ini. Memang tidak ada orang sabar seperti saya, ya, subhanallah saya sangat ah, masuk bab yang lain Allah rupanya kesombongan ujub itu juga melalui daripada pintu-pintunya apa san, cacian orang lain atau sanjungan pun bisa begitu jadi rupanya kita harus menyikapi di sekitar kita ini bagaimana hati kita dan ini sungguh sangat sangat penting dan sangat penting jangan sampai kita lengah. Kita merasa aman dari penyakit sombong, tak taunya kita masuk bab riya. Kita lepas dari riya masuk bab ujub. Kita lepas dari ujub masuk bab dengki. Ini dan itu biasanya sebabnya di lingkungan di sekitar kita. Sehingga kita harus mencermati bagaimana di saat orang marah dengan kita kayak Sayyidina Ali itu mencermati kalau kita harus bangkit membela apa yang kita bela diri atau Allah kalau membela Allah hebat tapi kalau membela diri sendiri awas membela diri sendiri saya harus bangkit biarpun alasannya Islam oh enggak kalau agama Islam yang diganggu ya kita harus marah tapi kalau urusan pribadi kita ya dicaci diolok direndahkan difitnah dan sebagainya bahkan sebagian kekasih Allah haruskah aku membela diri Aku difitnah, aku diolok, aku dihinakan. Haruskah aku membela diri? Membela diri bukan sesuatu yang dilarang, akan tetapi membela dirinya itu karena Allah atau karena dia merasa terhinakan. Itu hakikat kesombongan. Saya membela diri. Saya difitnah. Harus saya jelaskan. Ini permasalahan, ini harus dijelaskan. Tabayun kalau tidak kemana-mana. Fitnah ini, saya harus menjelaskan benar menjelaskan adalah suatu kewajiban kebenaran akan tapi saya menjelaskan ini karena apa karena saya merasa terhinakan dengan fitnah ini ah, rupanya sombong yang dibela bukan kebenaran yang dibela jadi sungguh ini adalah hal yang luar biasa mengerikan maka mari kita semuanya koreksi jika ada orang marah-marah dengan anda bagaimana sikap anda menata hati anda ada orang mendengki anda ada orang mencaci anda ada orang menfitnah anda bagaimana dan ini adalah pekerjaan yang amat berat maka kami mohon kepada semua yang hadir dan ini keyakinan kami bukan saja keyakinan dan ini memang terbukti kapan kami minta doa kepada para jamaah itu kok dimudahkan oleh Allah Maka dari itu kami mohon dan mohon didoakan agar hati ini bersih. Jangan sampai kita yang ngomong pembersih hati, pembersih hati, ternyata hati kita kotor. Semoga Allah menjaga hati kami. Di saat ada orang menyanjung kami, hati kami terjaga. Di saat ada orang menghasut kami, semoga hati kami terjaga. Di saat ada orang dolim kepada kami, hati kami terjaga. Ini yang paling penting. Doakan wahai para pendeng, para hadirin semuanya, khususnya di saat Anda menghadap kepada Allah, di saat Anda melakukan sholat, doakan hati seperti ini kalau sanjungan sih biasanya ustadz tuh tempatnya disanjung ceramahnya eh, ini sanjung kalau saya rusak rugi dan mungkin juga ada yang mendengki tiba-tiba hati saya berubah rugi mungkin ada yang aniaya ani masya Allah jadi barang inilah yang perlu kami hadirkan pada mukaddimah ini ini insya Allah ini akan uh, ini yang amat penting jadi permohonan doa dan kami yakin dengan banyaknya orang ini pasti ada di antara para hadirin orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini semoga bukan permintaan doa basa-basi ada orang minta doa basa-basi doain doain doain tidak ibu benar bu saya merasakan di saat ada orang mencaci kadang-kadang saya berpikir kok mencaci saya tidak tahu saya harus saya perlu koreksi dulu tidak bisa langsung spontan kayak Imam Ali sadar begitu kita masih uh, bertahan dulu ada orang menghasut mungkin menfitnah kita masih kepikiran kadang-kadang panas dingin ada ini nah ini kita ini belum bersih bu para bapak kita belum kita khawatir ternyata kita hanya pandai mengomong ternyata kita masuk neraka paling pertama yang akan kita bicarakan adalah pembersih hati maka tolong didoakan agar Allah membersihkan hati kami selesai permintaan yang sesungguhnya dan amanat jika hidup dibangun dalam irama karena cinta kepada Allah itu kehidupan yang paling indah artinya harus kami mencintai anda anda mencintai kami bukti kecintaan anda adalah tidak ada yang lupa di malam hari ini untuk mendoakan hati kami banyak yang menyanjung bu banyak yang menyanjung oh, mulai dari katanya ceramahnya, katanya jamaahnya, katanya ini banyak sanjungan-sanjungan akan tapi benar-benar itu yang mengganggu dinikmati betul bu, jujur itu nggak usah bohong bu tapi khawatir menikmati sanjungan itu loh yang menjadikan rusak kita pengen dibersihkan sudah dan memang begitu hati kita itu memang seperti itu ada hawa nafsunya tapi kalau sudah didoakan selamat nanti doakan selamat mungkin ada yang mendengki biarpun kami tidak ingin tahu ada orang mendengki kami mungkin ada yang mendengki khawatir nanti orang mendengki lalu sikapnya dengan kami tidak baik menyakiti kami lalu hati kami berubah biarpun lidah kami bisa senyum gak apa-apa saya sabar tapi hati ini tersembunyi di dalam ini Allah Nah inilah Jadi tolong didoakan agar hati kami dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para guru-guru kita semuanya jangan sampai hanya orang berperan di depan itu adalah seolah-olah orang yang bersih hatinya seolah-olah sudah punya surga akan tapi ternyata hatinya paling kotor dan ketahuilah ada sebuah kisah ketulusan seorang murid itu ternyata bisa menyelamatkan guru jangan dianggap setiap guru itu sampai kepada Allah lebih dulu ada satu murid datang kepada sang guru minta ijazah saya pengen ngaji ke sini itu dengan gampang tapi ada sungai tapi bagaimana agar aku bisa melewati sungai itu dengan gampang tanpa harus pakai perahu sama Kiai saya ijazah baca bismillahirrahmanirrahim yang yakin 70 kali nanti nyebrang setelah seminggu tapi lakukan ibadah selama seminggu nanti datang ke sini bener ini sebuah cerita tapi pelajaran intinya dia membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak-banyaknya akhirnya dia bisa berjalan di atas air hebat waktu datang ke tempatnya sang kiai dia terpingsan akhirnya dia mendengar kiai saya sudah bisa berjalan di atas air kiainya bingung tapi orang itu setelah melihat sang kiai selalu jatuh pingsan Akhirnya setelah ditunggu sampai sadar kenapa engkau seperti ini? Rupanya sang murid itu, Masya Allah, ia berkata, Kiai, aku melihat di hati Kiai banyak ulatnya. Rupanya Kiai itu adalah pembohongnya dia ngasih ijazah sok kama apa tapi ternyata hatinya kotor ternyata di saat itu gara-gara muridnya hati itu sadar bener aku selama ini bukan orang yang tulus jadi guru tobat gara-gara muridnya nah ini loh kita pengen semacam itu jadi belum tentu yang ini sudah bersih bukan. Jadi pada saya ketulusan bahkan kita ingat Habib Abdullah bin Muhammad Baharun beliau mengatakan al-waridat qad ta'ti min sidqil murid. Al-waridat waridat itu yang kita baca di dalam Ibn Atta'il asakandari sakandari waridat waridat waridat itu ya pemberian dari Allah yang sifatnya maknawi hati itu kadang diberikan oleh Allah kepada seorang guru gara-gara muridnya yang tulus gara-gara muridnya yang tulus makanya beliau itu sangat perhatian dengan murid apalagi murid datang dari jauh itu Masya Allah diperhatikan betul karena diam-diam rupanya beliau menghadap pemberian dari Allah karena kesungguhan sang murid maka hari ini pun kami mohon benar-benar semoga waridat akan datang melalui para hadirin semuanya semoga pembersih hati kami datang dari para jamaah semuanya dan juga yang pernah disebutkan oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ketahuilah suatu ketika aku menyampaikan cerah ceramah ternyata enak sekali dan seolah-olah ada yang menuntun dan membimbing ketahuilah itu bukan karena saya akan tapi itu karena ada seorang murid yang sungguh-sungguh tulus karena Allah ingin memasukkan hidayah melalui dahku maka lidahku jadi lancar untuk berbicara gara-gara murid yang tulus Allah nggak ada kesempatan untuk mengatakan aku ini hebat ini aku ini sudah hebat aku ini jago bukan jadi inilah maka mm, kami mohon untuk bisa didoakan dengan tulus agar di saat ada orang aniaya kepada kami kami diberi kesabaran yang sesungguhnya di saat ada orang menyanjung kami kami bisa tetap bersih hati dan di saat ada orang mencaci kami kami juga tetap tabah dan di saat ada orang mendengki kami hati kami tetap tidak tergoda dan di saat ada orang mendendam kepada kami semoga hati kami juga tetap ter terjaga ini mohon ini permohonan kami dengan sangat sangat sangat agar bisa dilintaskan di saat setiap sholat khususnya nanti malam semoga hati kami terjaga dan itu yang paling penting di dalam jiwa ini dalam tubuh ini adalah selamatnya hati keselamatan kita adalah dengan selamatnya hati ini saja barangkali dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan pembacaan kitab Hikam Ibn Atta'ilah As-Sakandari yang insya Allah pertemuannya akan datang kita sudah akan memasuki masalah penyakit hati yang paling berat yaitu sombong ya. sombong nanti ini baik ini saja kita akan kembali kepada kitab Ibn Atta'illah As-Sakandari di dalam hikmah tapi ada lagi yang kami sampaikan tadi begitu bahayanya urusan dengan orang sanjungan kezoliman cacian itu maka ada sebagian orang lebih senang hidup sendiri atau khulwah tidak campur sama orang ini termasuk manhaj bagaimana membersihkan hati ini mohon maaf saya sambung kami sambung jadi begitu pentingnya yang kami sampaikan tadi itu karena begitu bahayanya kami itu dalam bahaya. Jadi kita ini dalam bahaya yang diuji oleh Allah dengan banyak orang kenal, disanjung punya apa pokoknya itu adalah di dalam bahaya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala eh, Nabi Muhammad pernah bersabda, "Innallaha yuhibbul abrara al innallaha yuhibbul abrara al atqiya al al akhfiya." Allah mencintai orang-orang bertakwa yang tersembunyi. Aman tuh. Wa idza ghabu lam yuftaqadu. Kalau pergi nggak ada yang nyari. Wa idza hadaru lam yu'rafu. Kalau datang nggak ada orang cium tangan, nggak ada yang menyanjungnya. Ini orang hebat. Orang yang luar biasa dan itulah kekasih-kekasih Allah dan itu aman. Kalau orang kayak begitu akan tapi yang diuji oleh Allah dengan banyak yang kenal, banyak jamaah, banyak ini itu adalah ternyata sungguh luar biasa ujian yang amat berat bahkan Imam Haddad juga pernah berkata untuk menguji kebersihan hatimu bisa tidak kamu meninggalkan jamaahmu yang banyak lalu pergi ke atas gunung sana kalau masih berat kata Imam Haddad hatimu masih kotor Allah jadi memang betul banyak perlu didoakan ya orang-orang yang tersembunyi luar biasa nggak ada yang menyanjung nggak ada yang kumpul dengannya nggak ada yang cium tangan nggak ada yang ngirim hadiah akan tapi qulubuhum masabihul huda hatinya itu adalah seperti lentera-lentera hidayah itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan termasuk sab'atun yudhillumuhullahu yauma la dhilla illa dhilluh tujuh orang yang bakal mendapatkan perlindungan khusus dari Allah adalah rajulun dzakarallaha khalian orang yang berzikir kepada Allah itu khalian itu bisa dimaknai punya kebaikan nggak ada orang yang mengetahuinya tidak dengan kemasyuran dengan ilmunya bukan kemasyuran dengan jamaahnya bukan kemasyuran dengan pesantrennya maksudnya dia punya ibadah khalian nggak ada orang yang tahu di saat memohon kepada Allah di saat sendiri fa ainah matanya bisa menitik menangisnya bukan di depan orang tetapi menangisnya di saat sendiri ini termasuk tanda dan tanda ini berat kalau menangis di depan orang bisa bu orang action menangis di depan orang masih bisa di depan jamaah khususnya ustadz bisa bisa saja kita begini akan tapi pernahkah kita berdoa seperti doa di mimbar yang khusyuk itu? Pernahkah kita di kamar yang sempit itu berdoa ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah? jadi yang kami baca itu kami sendiri itu tadi kelihatannya banyak sekali yang kurang dan sangat banyak kurang maka mohon senantiasa didoakan dan kami juga takut bab istidraj kemudahan yang diberikan oleh Allah ternyata bukan nikmat itu banyak kemudahan yang diberikan kepada anda bukan nikmat Allah menggampangkan urusan rezeki hati-hati Allah menggampangkan urusan dakwah hati-hati orang menggampangkan urusan jabatan hati-hati itu bisa istidraj istidraj itu Allah tidak cinta tapi dikasih karena Allah pengen memasukkan ke neraka yang paling dalam itu istidraj bisa saja ini kepada ustadz berdakwah gampang jamaahnya banyak pengen apa saja terkabul akan tapi itu ternyata ujian dari Allah Allah hanya ingin menjerumus memasuk dimasukkan ke neraka yang paling dalam ada orang bekerja gampang cari rizki gampang akan tapi ternyata Allah tidak cinta ternyata Allah ingin memasukkan dengan hartanya ke neraka tengok semuanya Allah memberikan apa kepada anda Ustadz yang dengan pesantrennya Ustadz dengan jamaahnya yang berbicara yang dengan kekayaannya jangan sampai itu menjadi istidrat maka laki-laki minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekarang kami hubungkan dengan ini al anwar al qulubi wal asrar hikmah ats-tsalitsah wal isruna hikmah yang ke 53 adalah al anwaru al qulubi wal asrari al anwar cahaya-cahaya itu adalah kendaraannya hati-hati dan ilmu-ilmu batin untuk sampai kepada Allah maknanya apa wahai Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Al-Anwar bukan mak sinar ini bukan sinar matahari atau sinar lampu atau sinar rembulan Al-Anwar itu seperti yang disebutkan oleh Ibn Atta'ila As-Sakandari dalam hikmah-hikmah yang sebelumnya Anwar di sini adalah al-ata ar-rabbani pemberian dari Allah yang sifatnya maknawi ruhi di dalam hati seseorang yang menjadikan seseorang menjadi cinta kepada kebaikan yang menjadikan seseorang rindu kepada kemuliaan yang menjadikan seseorang benci kepada kemaksiatan dan itu ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala maka kami hubungkan dengan apa yang kami bicarakan tadi bahwa kita itu berusaha memperha membersihkan hati ternyata hanya berusaha. Ternyata bagaimana agar kita sampai kepada pembersihan hati yang sesungguhnya tidak lain kita minta kepada Allah. Ini Al-Anwar Robaniyah ini Al-Anwar Al-Ato Robani Pemberian dari Allah Jadi kita sambil berusaha Belajar ilmu Membersihkan hati Jangan lupa selalu memohon kepada Allah Ya Allah kenapa hatiku begitu dengan tetanggaku Ya Allah kenapa begini Ya Allah mengadu kepada Allah Agar Allah memberikan kepada kita Al-Waridat tadi ilmu yang sifatnya maknawi maka itu kendaraan hati kita untuk bisa menjadi bersih dan hati yang bersih akan mudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala mengadu kepada Allah makanya tadi kami minta mohon diadukan kepada Allah ini susah membersihkan hati bisa saja orang bisa mempelajari ilmu pembersih hati dan faham dan mungkin bisa bicara dengan fasih jelas bahkan mendengar pun bisa bisa, bisa saja faham tetapi pulang belum tentu bersih hatinya Sebab orang kafir bisa saja mengerti tentang kitab Ihya Ulumuddin akan tapi hanya memahami teori pembersih hati tetapi ternyata hatinya masih ada kekafiran adalah kemun ada kemunafikan dan mungkin saja berbicara tentang begitu bahayanya penyakit hati tapi tidak masuk di dalam hatinya karena apa hatinya belum punya kendaraan yaitu apa pemberian dari Allah Subhanahu wa taala atau rabbani tapi kalau sudah diberi oleh Allah ini bahkan tanpa ilmu ini pun hati sudah akan bersih tapi kita belajar ilmu membersihkan hati ini penting untuk mengundang pemberian dari Allah sebab apa walladzina jahadu fina lanahdiyannahu subulana. Kalau pengen dikasih oleh Allah kita harus berusaha. Kalau tidur saja nggak dikasih. Saya berusaha ya Allah, saya belajar ilmu membersihkan hati ya Allah, berikan. Allah akan beri. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Dan memang ada orang tanpa belajar, tanpa ngaji kayak begini, hatinya bersih. Dicaci sabar, kaya royal, kaya dermawan. Di saat fakir tidak pernah mengeluh, di saat disanjung orang tidak terlalu senang, di saat dicaci biasa ada padahal dia tidak pernah ngaji. Ada kayak begitu? karena sudah punya kendaraannya dipilih oleh Allah hatinya dibersihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan sampai ini kita hanya belajar ilmu teori di majelis ini belum cukup maka harus kita menyisihkan waktu di tengah malam yang benar-benar ingin menyisihkan waktu untuk ngaji saat ini beraja berapa menit anda duduk di sini satu jam setengah sampai dua jam untuk mempelajari ilmu hati itu hanya untuk akal anda akan tapi sudahkah di tengah malam dua rakaat saja lalu memohon kepada Allah ya Allah dengan sholat hajat dua rakaat yang aku lakukan ini bersihkan hatiku ya Allah kalau memang benar-benar kita ingin bersih hati ini yang harus kita lakukan mengadu kepada Allah tidak cukup kita belajar saat ini enggak tapi ini harus agar tahu dari mana setan masuk, dari mana hawa nafsu ini akan menggoda. Tapi selebihnya adalah dan itu yang paling penting ini al-anwar, matayal qulubi wal asrar. Ternyata anwar atau rabbani pemberian dari Allah Subhanahu wa taala di dalam hati seorang hamba itu yang akan menjadikan kendaraan hati kita. Artinya dengan pemberian dari Allah bersih, gampang membersihkan hati, tiba-tiba penyabar, tiba-tiba masya Allah, tiba-tiba menjadi orang yang hatinya bersih dan itulah hakikat kemuliaan. Ini yang disampaikan oleh Ibn Athaillah az dari Al-Anwar Matayal Qulubi Wal Asrar nanti bukan Anwar ada selain cahaya-cahaya dari Allah pemberian dari Allah ada nanti hawa nafsu kalau hawa nafsu itu bukan itu matayal asrar Mata bukan asrar lagi kalau sudah hawa nafsu ini kendaraan segala kejahatan tinggal kita naik yang mana Nah ini kalau sudah yang dikendarai adalah dia patuh dengan hawa nafsunya, dituntun oleh hawa nafsunya, maka sungguh orang ini akan selalu melakukan kejahatan dan kehinaan. Akan tapi jika yang diikuti oleh hatinya adalah pemberian dari Allah atau Rabbani tadi menjadi hatinya baik dan saat itu seorang hamba akan susah melakukan kemungkaran dan hatinya akan menjadi hati yang sangat bersih dan bersih. Ini dan sungguh kata Imam Ibn Atta al-Sandari Imam Atta al-Sandari hanya berbicara tentang waridat yang paling banyak dibicarakan waridat pemberian dari Allah agar kita tidak lupa jangan sampai kita hanya belajar ilmu teori teori-teori tapi ternyata ilmu memohon kepada Allahnya tidak pernah ilmu teori tapi penting teori kadang-kadang orang tersentuh dengan teori tapi kalau tidak ditindak lanjuti dengan permohonan kepada Allah maka teori akan tetap teori barangkali ada yang nanti sadar bahasanya oh iya ya di hatiku ada penyakit sombong begitu terus gimana ya Allah jauhkan kami dari kesombongan memohon kepada Allah terus terus dan terus dan terus di saat itu Allah akan memberi lanah diannahum subulana mereka akan aku beri bimbingan petunjuk untuk sampai kepada apa yang diinginkan dari kebaikan jalanku tadi ini saja karena kita singkat kami ingin kemarin sudah pernah menjanjikan bahwasanya kami ingin memberi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang banyak semoga ada ada waktu karena kemarin ada pertanyaan yang sampai berlembar-lembar yang kami tidak bisa menjawabnya nah anak-anak pertanyaannya banyak pertanyaan jadi silahkan diantara di samping pertanyaan yang disampaikan secara langsung ada pertanyaan-pertanyaan yang tertulis yang kemarin tidak bisa dijawab insya Allah akan kami jawab satu persatu jika ada waktu akan kami jawab semuanya jika tidak ya sebisanya yang bisa dijawab persilahkan warahmatullahi wabarakatuh dibelanjakan cara kerja menjadi sebuah rumah menjadi sebuah mobil sehingga menjadi tidak jelas apakah rumah itu rumah yang dalam atau mobil itu mobil yang dalam atau yang tidak halal masalahnya bagaimana caranya membersihkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syekh suluk itu sama dengan syekh tariqah guru mursyid itu di dalam istilah dunia tasawuf ada namanya guru tariqah guru mursyid semua kita itu butuh mursyid tapi untuk mempunyai mursyid tidak harus masuk torekoh orang masuk torekoh untuk mencari guru mursyid tapi menemukan guru mursid tidak harus masuk torikoh orang harus punya pembimbing yang bisa menyalahkannya meluruskan seseorang di saat salah ini perlu seorang guru yaitu lebih dekat memang istilah guru torekoh, syekhu torekoh itu di dalam urusan dunia tasawuf yang sangat mulia itu dia ada guru torekoh itu punya ciri-ciri dia labud ya'rifa halal muridi guru torekoh yang sesungguhnya itu dia mengerti keadaan murid karena datang kepadanya pasien-pasien dia akan membenahi dan dia akan membetulkannya meluruskannya jadi guru torekoh ini perlu dia harus lebih bagus lebih punya keistimewaan ilmunya ada dan juga secara kalbi secara hati dia harus benar-benar bersih ini guru guru torekoh mursyid torekoh ini benar ada cuman kata lagi-lagi Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti pernah menyinggung hati-hati dengan istilah guru torekoh sebab di Syam itu banyak guru torekoh yang jadi murid saja nggak pantas oh jadi murid saja nggak pantas apalagi jadi guru guru palsu bapaknya meninggal langsung mewakili misalnya tanpa punya dia ilmu tanpa punya kesolehan hanya istilah makam makom makom kebesaran orang tuanya ini ada yang terjadi di Dimas Dr. Muhammad Said Ramadan al pernah berbicara tentang pentingnya kita butuh kepada guru mursyid akan tapi guru mursyid itu tidak harus dalam bentuk torekoh bisa saja ditemukan sebagai guru pembimbing yang selalu tabah mengingatkannya selalu kalau dia salah ditegur dan biasanya di sini akan ditindaklanjuti dengan kepasrahan seorang murid bahkan kadang-kadang seorang murid datang tolong guru benerkan saya sehingga digambarkan seorang murid di hadapan guru itu kalmayat baina yadayil ghasili jadi seorang guru seorang murid itu di depan gurunya itu seperti mayat di depan yang memandikannya nggak pernah ngatur pala dulu kaki dulu nggak ada diam saja manut mau diapakan nah ini jadi murid itu di dalam di dalam urusan tarbiyah ini seorang murid itu harus menjadikan dirinya patuh sangat kepada sang guru dengan kepatuhan yang luar biasa maka dari itu sebelum patuh dia harus memilih gurunya seperti apa Jangan sampai guru palsu, guru mursyid yang tidak karu-karuan, guru mursyid yang tidak bisa memberikan contoh. Kalau Anda salah mengambil guru mursyid, ketahuilah, sebelum Anda mengambil ilmunya, biasanya Anda meniru kebiasaannya. Kalau kebiasaannya jelek, akan jelek. Makanya sungguh, yang namanya guru mursyid itu adalah Anda melihatnya saja sudah ada sentuhan-sentuhan hati ketakwaan. Tapi kalau sudah melihat dia tambah ngentengin, oh, dia saja begitu, apalagi saya. Wah, ini paling bahaya. Nah, ini makanya yang namanya guru mursid dia tuh paling menjaga boleh buat orang lain belum tentu boleh buat dia orang lain boleh tapi bagi seorang guru mursid belum tentu boleh karena apa dia seorang uswatun hasanah seorang suri teladan karena dia mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi guru mursid itu adalah murabbi jadi kalau seorang memberikan pelajaran itu bukan guru mursyid Guru mursyid itu ada yang membina akhlak, pembenahan akhlak. Jadi beda ya antara seorang guru dan guru mursyid seorang ustad dan seorang murabbi. Kalau seorang ustad itu yang mengajar itu hanya bagaimana saya besok menyiapkan materi bahan-bahan begini saya ajarkan dengan cara yang bagus selesai. Tapi murabbi itu tidak akhlaknya saya ingin lihat perubahan muridnya seperti apa kemajuannya seperti apa menekankan sisi ini itu adalah guru mursyid jadi guru suluk sama dengan istilah guru mursyid tapi ingat untuk mendapatkan guru mursyid tidak harus seseorang itu memasuki torikoh akan tapi orang kalau masuk torikoh itu sebetulnya tidak lain mencari guru mursyid maka dari itu harus dipelajari guru di dalam torikoh tersebut bagaimana torikoh banyak Qadiriyah, Naqsyabandi, Syadiliyah, Tijani banyak torikoh-torikoh dan di situ banyak orang-orang soleh wali-wali wali besar akan tapi ketahuilah di situ juga banyak mursid-mursid palsu yang kata dokter putih jadi murid saja nggak pantas apalagi jadi guru mursid mungkin harus benar-benar hati-hati nah, ada sebagian orang yang bertanya memang haruskah seseorang masuk tarekoh tidak harus masuk tarekoh tapi punya guru wajib kalau tidak punya guru nggak bisa baik apalagi gurunya bukunya nggak ada sentuhan sebab guru itu ini ada contoh dalam zaman Nabi SAW orang baik itu perlu dibantu ada satu cerita Orang di hadapan Nabi Muhammad ya Rasulullah saya itu punya, kebiak punya kebiasaan zina. Henti, tidak bisa ya Rasul susah. Akhirnya dipahamkan oleh Rasulullah dengan akal. Punya ibu? Punya. Punya kakak kamu? Punya. Punya adik perempuan? Punya ya Rasulullah. Gimana kalau ibu mau dizinai oleh seseorang? Saya akan bunuh dia, saya marah Rasulullah. Kalau adik mau dizinai gimana? Saya marah. Kalau anak mau dizinai gimana? Saya marah. Akalnya bisa paham akalnya bisa paham ngerti bahasanya zina itu jelek buktinya kalau kakaknya dizinai adiknya anaknya dizinai dia marah tapi dia masih berkata tapi susah saya meninggalkannya ya Rasulullah lihat ilmu belum cukup makanya kalau kita hanya belajar ilmu belum nyampe ilmu belum cukup mengantarkan orang kepada kesadaran setelah itu dilihat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam matanya melihat matanya Rasulullah dan waktu itu dadanya dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu masuk kan Rasulullah ingin mengambil membantu Rasulullah tidak cukup dia mau berdiri sendiri nggak bisa ditolong ayo berdiri setelah dipegang dadanya oleh Rasulullah dan matanya dipandang oleh mata Rasulullah tiba-tiba ia menitikkan air mata mulai detik ini aku tidak akan melakukan lagi ya Rasulullah ini perlu bantuan guru murid jadi kalau mau bayi berdiri susah, kalau dibantu lebih cepat. Itu loh maksudnya kayak begitu. Jadi perlu guru murid jangan sombong. Saya bisa membaca sendiri kalau kitab Ihya Ulumuddin saya bisa baca. Oh belum, belum tentu. Harus ada pembimbing, guru pembimbing yang menyalahkan di saat kita salah. Sebab kalau kita disalahkan teman sepadan bisa sombong ya. Tapi kalau guru yang marah, nanti saya dimarahi guru saya. Dan mungkin tidak akan ngapa-ngapain. Kamu ini kok begini kak. Enak kan kalau guru yang marah? Bisa bener kita. Tapi kalau teman kita yang marah, kurang ajar ente juga begitu ya perlu kita guru mursyid maka istilah yang ada dalam dunia tasawuf luar biasa istilah guru mursyid guru torekoh itu adalah seorang yang membimbing hati murid untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentunya seorang guru torekoh ada syarat-syaratnya kemudian seorang pemimpin perempuan sebelum bicara dengan syariat kita bicara dengan akal akal mengatakan yang layak menjadi pemimpin hanya yang layak menjadi pemimpin adalah kaum laki-laki itu sudah bukan saja akal yang berbicara hakikat ada orang yang gembar-gembar demokrasi siapa yang mengatakan perempuan tidak boleh jadi presiden jadi pemimpin baik apakah benar-benar pemikiran demokrasi ini akan didukung oleh hakikat dan akal coba tolong dilihat Amerika menggembar gembarkan demokrasi atau tidak? Demokrasi yang paling hebat adalah katanya di Amerika. Tapi jujur, di sana perempuan boleh jadi presiden atau tidak? Boleh. Ada atau tidak sampai hari ini jadi presiden? Coba, tidak usah kita pakai bahasa Islam itu gak ada yang ngalahkan Islam sudah sudah dijelaskan oleh Islam doa Amerika yang gembar-gembor demokrasi dalam sejarah berdirinya Amerika sampai hari ini belum ada presiden perempuan kalaupun seandainya besok itu ada belum itu tidak menggusur Islam ternyata mulai dari zaman ini ini ini ini lagi lagi lagi lagi padahal perempuan boleh di sana itu loh kenyataan di dalam Islam itu luar biasa sudahlah patuh dengan Islam kalau ternyata ada perempuan yang jadi pemimpin itu bagaimana dia mampu dan sebagainya sudah Islam menjelaskan la yufliha qaumun walau amrahu imra'atan tidak akan selak tidak akan beruntung seorang kaum yang menobatkan seorang perempuan sebagai pemimpin mereka ini maknanya kasih sayang sebetulnya dari Islam kepada wanita tersebut. Seorang perempuan itu seharusnya dikasih sayang, diayomi bukan mencoba ngayomi, dia capek. Perempuan itu Masya Allah kalian lihat, Hakikat kewanitaan seseorang berkata, saya ingin memanimang anak saya. Saya ingin setiap saat memacekkan baju buat anak saya. Saya setiap saat ingin mengusap ah, apa bedak anak saya. Itu seorang wanita yang sesungguhnya dan itu wanita beneran. Kecuali wanita jadi-jadian. Coba jujur ini. Wanita semuanya pengen itu. Sampai istilah wanita karir dan semuanya itu sebenarnya hati kecilnya menjerit suruh milih jujur, Bu. Dan para pemirsa semuanya, jujur. Kalau suruh milih, Bu, adik-adik putri yang belum nikah nih suruh pilih akan diberi oleh Allah suami dia kaya raya dan anda juga diberi pekerjaan dia direktur anda direktur anda sibuk setiap saat kalau ketemu sama suami habis maghrib eh, habis isa habis itu suami yang datang lembur pilih mana anda diberi Allah suami yang memang mencukupi kaya raya cukup ganteng santun sayang cuman selalu menginginkan neng sama anak-anak saja di rumah nggak usah kemana-mana biar abang pulang langsung ada pilih mana dua jelas itu nggak usah bingung itu Islam tuh nggak uh, ma mau kemana uh, kunjungan ke Los Angeles kunjungan aduh kan bisa ngikut bahasanya ya kan jadi memang ini hakikat semacam itu dan fatwa di dalam syariat sangat jelas. Fatwa dalam Islam sangat jelas pemimpin adalah laki-laki. Apakah ini merendahkan wanita? Bukan, Bu. Memuliakan wanita, Bu itu jadi pemimpin itu jangan dianggap kenikmatan itu beban tanggung jawab di hadapan Allah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kalau anda punya bawaan lima orang anda akan ditanya lima orang kalau dosanya satu ini ditumpangkan anda cukup masuk neraka bagaimana seorang ibu yang lemah memimpin 100 juta orang misalnya berapa banyak dosa yang harus anda pikul mau Jadi kalau orang faham makna tanggung jawab, orang tidak akan merebut yang demikian itu. Sama wanita karir, Islam tidak melarang wanita karir, akan tapi sungguh jujur itu dulu salah doa. Doanya mulai kecil dari sekolah selalu berdoa, "Ya Allah, semoga saya diterima ya ijazah saya kerja di sana." Salah. Kalau adik-adik yang cantik saya ajari doa. Kalau doa gini, "Ya Allah, kirimkan kepadaku suamiku yang mencintaiku, menyayangiku, menyukupiku sampai aku tidak usah kerja di rumah aja." Ya, itu baru benar doanya. Doanya minta kerja melulu, kerja melulu, kerja melulu. Makanya kerja tuh capek capek ini kasihan ibu-ibu saya terlanjur salah doa nih bu ya gimana ini salah doa nih kalau doa yang benar lah itu semua menunjukkan ini hati kecil tuh itu loh itu semua ibu ini adik-adik putri nyambut semua pak itu ini karena memang hati kecil itu hakikat begitu wanita itu tempatnya ada sendiri mulia bukan harus jadi ini, jadi itu dan sebagainya. Itu bisa saja jadi tunggangi hawa nafsu, tunggangi hawa nafsu. Jadi wanita karir, jadi kubu, jadi presiden, jadi oh. Itu adalah musibah. Jadi sebetulnya seperti itu tanpa kita harus menunjuk kalau ternyata kita dipimpin oleh seorang perempuan bagaimana wa idzabtuli nabi wayatil mar'ati kata Imam Ghazali kalau sudah kita punya pemimpin perempuan ya bagaimana boleh apa boleh buat karena tidak punya pemimpin punya pemimpin biarpun perempuan lebih bagus daripada negara tidak ada pemimpinnya rusak kalau tidak ada pemimpinnya bakal perang kobilah, perang sana-sana. Nah, jadi, jadi kalau memang pemimpinnya perempuan ya apa boleh buat, tapi jangan mencita-citakan termasuk urusan desa sekalipun mohon maaf barangkali di sana ada buku ya bukan nggak apa-apa buku insya Allah buku jadi kue yang baik perempuan ya ada buku di belakang ini <laughs> takut besok nggak ngaji bukunya buka kita ingin kembalikan buku kepada kemuliaan ya kemuliaan anda di rumah anda disayang suami anak-anak anda menemui anda setiap saat sehingga anda tidak terlalu sibuk dengan urusan-urusan yang bukan kewajiban anda jadi itu masalah apa kepemimpinan seorang perempuan jadi ya seperti itu Islam itu memuliakan wanita tempatnya adalah tempat yang mulia dimuliakan diayomi dan tidak harus sibuk dengan urusan ngurusi diri sendiri saja tidak bisa melindungi harus didampingi orang lain bagaimana dia akan mengayomi baik kemudian masalah hadiah hadiah Memang itu ada ceritanya, ada orang datang ke Rasulullah setelah disuruh mengut zakat atau apa, berkata hadza lakum wa hadza ilayya ya wahai, wahai kaum wahai ya Rasulullah, ini adalah untuk antum dan ini buat saya. Rasulullah marah. Kok bisa ada orang ngomong ini buatmu dan ini buatku? Coba kalau dia duduk di rumah ibunya ada yang ngasih hadiah atau tidak? Orang ngasih hadiah kepada dia karena dia menjadi utusanku Contoh tuh begini. Saya mengirim satu anak pergi ke rumahnya satu orang. Contoh, ini kasusnya. Setelah orang itu ngerti bahasanya anak ini utusan kami, mungkin orang itu sanging senangnya bahagia ya. Masya Allah ini utusan dari Buya. Contoh, biarpun tidak sampai kita perlu dibanggakan seperti itu misalnya misalnya kami nyuruh satu orang tatonya orangnya sanging senangnya, Masya Allah ini utusan dari Buya oh Masya Allah eh, terima kasih terima kasih sampai pulang dikasih hadiah ya kan lalu ngomong Buya ini buat antum dan ini buat saya jujur kalau ente bukan saya yang ngutus kita ada dikasih hadiah atau tidak itu teguran maksudnya itu tapi yang jelas hadiah itu boleh diterima bukan haram maksudnya teguran untuk orang tersebut ya ini adalah maknanya luas maknanya luas bahwasanya kita harus ngerti sebabnya jadi dia itu dimuliakan karena utusan Rasulullah nggak boleh lupa seolah-olah dia itu yang dimuliakan dia hormati ndak ente nebeng kemuliaan ente karena ente utusannya Rasulullah maka jangan sampai ngomong ya Rasulullah ini buat kamu dan ini buat aku buat akunya nggak pantas ngomong begitu itu teguran saja buat orang tersebut tapi hadiah halal bahkan Rasulullah itu mengharamkan dirinya zakat tapi menerima hidayah bahkan di uhditu an tu, kalau aku dikasih hadiah biarpun tu kaki kambing akan aku terima hadiah boleh diterima dan kalau hadiah benar-benar hadiah adalah itu halal yang tidak halal adalah hadiah udang di balik batu hadiah bukan hadiah yang sesungguhnya tetapi pelicin sebuah usaha haram itu yang tidak diperkenankan pelicin kejahatan tidak diperkenankan alias sogok atau riswah itu yang tidak diperkenankan pembahasannya bahasanya mah hadiah ya coba kalau nggak dihadiah diterima enggak di sekolah itu ini hadiah pak Gurun. <laughs> Iya, ini hadiah sih boleh. Rasulullah menerima hadiah. Ya sudah, besok tidak kasih hadiah. Boleh tidak? Masuk. Saya tarik hadiahnya. Nah itu, eh, itu namanya rishwah itu. Jadi sogok, kalau hadiah biasa, hadiah wajar adalah itu halal dan diperkenankan tidak ada masalah. Hadiah, Anda memberi hadiah, ini memberi hadiah, memberi hadiah itu adalah halal-halal saja dan apapun yang Anda yang Anda tanyakan karena itu hadiah, maka rumah Anda bukan rumah yang haram kendaraan anda bukan kendaraan yang haram yang kalau memang dari barangkali yang dimaksud adalah dari hasil korupsi atau hasil sokoan sudah jadi rumah bagaimana tobatnya kan begitu kalau benar-benar haram tobatnya ini ada dua model kalau sangkut pautnya dengan urusan orang kembalikan kepada orang tapi kalau tidak ada sangkut pautnya kepada orang maka diganti saja dengan bentuk banyak sedekah diberi kira kan nanti kalau sudah sudah jadi rumah ini sekitar 50 juta ya nantilah nyicil lah sedekah sampai 50 juta nanti pelan-pelan setiap setahun sejuta sampai mati pas 50 juta ini lumayan umurnya 70 ibaratnya gitu jadi harus ada niat untuk mengembalikan semacam itu karena tidak ada sangkut pautnya dengan haknya orang lain tapi kita ganti dengan sedekah tapi kalau ada sangkut pautnya dengan orang lain ya kita kembalikan kalau ada sangkut pautnya dengan orang mengambil haknya orang ya maka saat itu harus dikembalikan dan cara mengembalikannya bisa saja secara langsung bisa secara dibalik tangan tidak terlihat dibalik layar Sebab kadang-kadang kalau kita berbuat jahat, naudzubillah, kalau ada orang mencuri barangnya orang lain, kemudian saat itu dia pengen tobat, cara tobatnya itu ada dua macam kalau orang tahu itu kalau orang itu tahu bahwasanya anda yang mencurinya maka kembalikan secara terang-terangan biar tidak menuduh lagi tidak biar tidak marah terus kalau orang itu tidak tahu anda yang mengambilnya cara mengembalikannya jangan ngomong-ngomong pak ini yang saya curi 22 tahun yang lalu marah tambahan jadi cara mengembalikannya diam-diam kirim rekening itu atau apa itu bos itu jadi ada cara tobat dan itu sudah kita hadirkan di weru bab tobat insya Allah nanti bab tobat kita akan hadirkan bagaimana cara terbat termasuk pembersih hati nanti ada masalahnya adalah masalah tobat ya tobat dari penyakit-penyakit hati ada jadi uh, itu cara tobatnya kalau memang itu adalah yang haram membersihkan harta yang haram tapi kalau hadiah tadi tidak haram jihad bagaimana tata keramanya jihad itu kewajiban dan setiap orang beriman harus melintaskan di hatinya aku harus berjihad cuman semua ada aturannya kalau tidak ada aturannya maka itu bukan jihad namanya bunuh diri jihad itu ada aturannya jadi jihad itu adalah hukum imamah jadi hukum fikih itu ada dibagi tiga yang pertama ada hukum imamah ada hukum kodok agak hukum fard hukum imamah itu yang berhak memberikan komando hanya imam kalau ini sudah tidak dipegang kendali oleh imam berantem melulu umat yang kedua hukum kodok yang ketiga adalah hukum farad kalau hukum farad itu kayak sholat jumat itu urusan pribadi kan sholat jamaah sholat ke masjid itu hukum pribadi jadi hukum kalau sudah farad hukum pribadi nyaman nggak ada masalah kalau hukum kodok biasanya pertentangan tentang transaksi jual beli tuntut menuntut ini adalah kodok ya nggak usah sampai imam tapi ada hukum namanya hukum imamah hukum imamah itu yang berhak menegakkan hanya imam kalau tidak bukan imam ini bermasalah Di antaranya apa menyeru peperangan dan menyeru gencatan senjata menghentikan peperangan ini kerjaannya imam termasuk diantaranya membunuh orang murtad imam mencambuk orang yang berzina imam selagi tidak ada imam tidak perlu mencambuk orang dihukumi murtad maka harus dipenggal lehernya ini kerjaan imam namanya hukum imamah dan hukum imamah ini haram dilakukan selain imam jadi harus ada komando imam kalau tidak ada komando imam diberantakan, berantakan nyeru perang saya kelompok ini jamaah takwa ini kan hebat-hebat semua ayo besok perang ha, imamnya siapa kalau bukan komando imam tatanya perang lawan siapa yuk tak tanya bisa melawan saudara sendiri ini karena peperangan itu sangat ada sangkut pautnya dengan kemaslahatan umum maka jihad di jalan Allah ini harus ada komando namanya imam selagi tidak pakai komando maka ini maka itu adalah maksiat kemudian kapan kita harus berjihad berjihad dalam arti perang ya bukan jihad-jihad misalnya jihad seperti orang cari sedekah bukan jihad awan nafsu bukan perang di medan laga itu kapan kalau berperang tidak melawan orang Islam berperang itu melawan orang kafir dan tidak semua orang kafir kita perangi lihat orang kafir saja tidak semua diperangi apalagi orang Islam orang Islam yang boleh dibunuh orang yang meninggalkan sholat sama orang yang murtad-murtad keluar dari Islam dan orang buhot Buhot itu adalah melawan pemerintahan yang sah biarpun pemerintahan yang fajir itu adalah akidah ahli sunnah wal jamaah sebab apa? orang yang melawan pemerintahan dengan kekuatannya itu akan membuat kerusakan dan akan membuat banyak kejadian pembunuhan-pembunuhan sehingga dikukuhkan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah pemimpin ini tetap dibutuhkan biarpun dia tidak adil itu ternyata lebih bagus daripada tidak punya pemimpin kejadian di Somal dan sebagainya itu nggak ada pemimpinnya wow perang kabilah karena sana nggak anti intinya karena pemimpinnya tidak ada jadi pemimpin fajir sekalipun itu masih bisa menghentikan nggak akan terjadi banyak perang nih memang bukan idaman pemimpin yang fajir pemimpin yang jahat yang kita inginkan adalah pemimpin yang adil tapi kenapa di dalam akidah kita ahli sunnah wal jamaah bahkan keluar dari pemimpin yang tidak adil sekalipun haram karena apa? akan membuat permusuhan nanti akan membuat pertumpahan darah jadi keluar dari pemimpin imam yang adil kecuali menurut madhabnya Imam Zaid bin Ali ini boleh keluar dari imam yang adil diperkenankan tapi akidah kita ahli sunnah wal jamaah kalau sudah ada pemimpin sebuah negara biarpun pemimpin itu tidak adil kita haram keluar karena apa? kalau kita keluar nanti akan terjadi pertumpahan darah ini yang jadi korban adalah umat ini yang harus perhatikan jadi pemimpin ini penting untuk menentukan masalah jihad jadi orang Islam bukan medannya jihad kecuali dia yang menentang kepada pemerintahan yang benar lah kalau ada pemerintahan yang tidak adil ini tugas bersama untuk menjadikan benar apalagi di sebuah peraturan barangkali pemerintah atau apa tidak di Indonesia mungkin juga di tempat yang lain biasanya memang karena salahnya sistem pemilihan biasanya kita ada orang mencaci maki tentang pemimpinnya bupati, wali kota atau apa saja atau presidennya mencaci maki yang milih dulu dia sendiri ya yang milih dia, yang marah dia ya kenapa apa milihnya bukan karena pengen rindu kebaikan karena dibayar 50 ribu misal contoh ini juga bermasalah baik intinya Tadi bertanya memang bagaimana jihad yang sesungguhnya jihad itu kepada orang kafir ternyata ada aturannya kalau orang kafir yang sudah bersepakat hidup bersama kita tidak boleh diperangi tidak boleh diperangi namanya ahli zimmah orang kafir yang sudah hidup bersepakat untuk bertentangan dengan kita haram untuk diperangi kecuali mereka menodai salah satu dari tiga hal jadi kita diperkenankan perang itu kepada orang kafir yang menodai salah satu dari tiga hal dan selagi belum menodai salah satu dari tiga hal maka tidak boleh kita merangi mereka yang pertama adalah nah ini kisahnya adalah Nabi Muhammad waktu di Mekah belum diperintahkan untuk berperang karena Nabi Muhammad belum mempunyai tiga unsur sebuah negara setelah Nabi Muhammad pindah ke Madinah sudah terpenuhi tiga unsur tersebut maka siapapun yang menodai salah satu dari tiga unsur tiga pokok tersebut maka boleh diperangi yang pertama apa? unsur negara punya bumi pertiwi waktu itu Nabi Muhammad punya negara Madinah setelah itu punya mujtama masyarakat yang ketiga adalah nidom undang-undang tiga ini syarat sebuah negara ada ada buminya ada masyarakatnya dan ada undang-undangnya semua ada sangkut pautnya dengan Islam maka siapapun yang menodai salah satu dari tiga ini maka boleh diperangi dan siapa yang boleh yang menyerukan perang nanti yang menyerukan perang lagi-lagi adalah imam bukan semua orang boleh menyeru peperangan ini yang ada di dalam fikih Islam kita karena yang dituju adalah kemaslahatan bukan setiap orang menyeru perang perang perang perang perang perang wah nanti perang sana perang sini sini perang sana perang sini sampai tidak tahu siapa musuh siapa lawan itulah yang terjadi perang keluarga perang ah, perang perang antar suku perang antar kampung rebutan kemaslahatan karena di saat pemimpinnya adalah tidak ada atau semua orang merasa jadi pemimpin banyak komando sana komando sini sehingga benar dalam akidah ahli sunnah wal jamaah tentang kepatuhan kepada pemimpin harus dijaga untuk menjaga kelestarian barangkali anda merasakan dalam sebuah kepemimpinan yang bahasanya diktator dengan yang dibuka demokrasi lebih aman diktator daripada demokrasi cuman di dalam Islam tidak ada diktator tetapi apa? patuh pada syariat itu bukan diktator kalau dalam syariat Islam Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Umar bin Abdul Aziz adil bukan diktator nih cuman bahasanya adil itu artinya menerapkan undang-undang secara sesungguhnya bedanya orang diktator dengan adil kalau orang diktator itu menjalankan semua kemauannya tapi kalau orang adil menjalankan syariat Nabi Muhammad artinya sama-sama memaksa umat dengan bedanya kalau sudah syariat Nabi Muhammad semuanya maslahat orang adil pemimpin adil orang bunuh dibunuh orang mencuri potong tangan orang ini ya adil besok nggak ada lagi pembunuhan Nah, ini kemuliaan di dalam Islam tuh. Jadi tidak ada jalan menuju kemuliaan yang sejati kecuali kembali kepada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah begitu ada orang yang niatnya baik tapi salah caranya. Tujuannya baik. Ada orang dipikir jihad ini benar, biasanya salah pembimbingnya. Dia ikut jihad, rupanya ini adalah melalui grup yang salah insya Allah orang-orang tersebut bisa saja diampuni oleh Allah karena niat di dalam hatinya kita tidak tahu seperti apa niatnya dia bersemangat ingin membela Islam memuliakan Islam mengagungkan Islam cuman salah berkelompok dia bisa saja karena niat baiknya tapi harus kita hukumi salah selagi tidak atas komando pemerintah yang benar maka tidak ada peperangan yang boleh diadakan kecuali atas komando pemimpin yang benar itu adalah masalah jihad kemudian apakah Cirebon oh Cirebon negaranya orang Islam tidak ada peperangan di sini negara orang beriman di sini Cirebon apalagi gelarnya kota wali tidak boleh peperangan ada di sini ya tidak jadi bukan kemudian niat oh. ini barangkali ada sangkut pautnya dengan yang kami sampaikan waktu mana di Cirebon TV mungkin ya kita bicara tentang kalau pengen melakukan sesuatu jangan lupa niat yang benar kalau mau bekerja niat yang banyak untuk memberikan nafkah anak istri untuk untuk macam jadi di saat bekerja ternyata dengan niat yang baik nanti akan diampuni oleh Allah man amsa kalan min amali yadihi amsa maghfuran kalau ada pulang ke rumah dalam keadaan capek maka nanti dia mendapatkan pengampunan dari Allah dan juga dapat pahala seperti orang jihad di jalan Allah ini ngerti niat makanya sebelum pergi kerja tolong diniatkan niat yang mulia cuman barangkali pertanyaannya saya baru sekarang ngaji makanya dulu nggak pernah niat nih gimana nah, Allah itu tidak pelit kalau kita nggak ada wow karena kamu nyesal saya gaji dulu sekarang nggak ada kalau Allah boleh dikembalikan gajinya semuanya jadi apa yang anda kerjakan dahulu akan diberi pahala oleh Allah niatnya disusulkan saat ini Allah maha pemurah bukan seperti bos kita ya kalau kita sama bos ya buru-buru kan begitu ya kadang-kadang gaji saja dipotong kan bos kalau sama Allah mangga tinggal kita nyesel ya Allah saya terlambat ngaji baru sekarang tahu saya kurang niat ya Allah padahal saya sudah kerja bertahun-tahun niat saya bagaimana belum saya hadirkan niatkan Allah akan mengembalikan pahala dan bagi Allah itu tidaklah susah kemudian setelah itu masalah hubud dunia hubud dunia itu bukan berarti orang tidak punya dunia seperti kita jelaskan pada kemarin dan juga bukan berarti orang yang punya banyak dunia itu mencintai dunia belum tentu ukurannya hubud dunia ukurannya orang cinta dunia itu bukan punya dan tidaknya dunia akan tetapi yang men, bukan jadi ukurannya bukan punya dunia atau tidak punya dunia bukan berarti orang yang melarat itu sudah bebas dari hubud dunia belum tentu orang yang memelarat tapi angen-angennya oh pengen ini pengen itu sehingga dikit-dikit nyuri dikit-dikit bohong ini karena pengen cepat kaya nah, belum tentu orang yang kaya ya, ya itu hubud dunia karena ternyata dia kaya yang dipikirkan adalah kemaslahatan umat jadi lalu bagaimana hakikat orang yang tidak cinta kepada dunia adalah yang yang akan bisa menyamakan ada dan tidak ada dari dunia seperti kami gambarkan pakai sarung sama renda sama sarung biasa sama pakai mobil Mercy sama mobil Oplet sama baju bagus sama baju berjahit tidak berubah HP jadul sama HP namanya yang baru itu adalah nggak ada beda jadi kayak teleponnya tetap sama ingat kan kemarin ya kalau hatinya bagus begini teleponnya ya giginya emas ngomongnya assalamualaikum <laughs> gitu ya <laughs> jadi <laughs> jadi ada pokoknya yaitu kalau kita pakai baju yang bagus dengan baju yang jelek sama itulah ukurannya bukan jadi ini ternyata itu urusan di dalam hati urusan hati itu ya, kalau bajunya sudah mulai bagus jalannya beda kalau bajunya ini minggir-minggir gak enak itu adalah yaitu hubud dunia itu kayak begitu zuhud itu digambarkan semacam itu jadi kalau ada orang bekerja sampai ngelembur belum tentu dia hubud dunia anda tidak tahu yang diurus itu siapa mungkin dia ingin segera menutup hutangnya tapi ingat tidak boleh kewajibannya teridor lah kalau kewajibannya teridor jelas hubutunnya itu sholat enggak kerja iya jelas tuh enggak usah ditanya hubutunnya enggak hubutunnya itu oh, akhirat lewat di, ditangkap dunia dikejar itu sholat kan akhirat nggak mau nangkep pasti hubutunya tapi biarpun kerja ngelembur tapi sholat lima waktu masih bener lima waktu saja tapi tujuannya apa saya punya utang saya pengen segera bebas dari utang lo niatnya baik membayar utang hukumnya wajib jadi bukan ukurannya tadi bukan lembur bukan apa tadi Hah? masalah banyak ah bukan bukan bukan itu itu bukan ukuran baju anda bukan ukuran baju compang camping bukan berarti hubud dunia bukan berarti tidak hubud dunia belum tentu karena tidak punya atau bisa saja dicompang campingkan karena pengen sombong disebut ahli tasawuf orang tawaduk hati-hati jadi ini urusan hati kemudian masalah sholat awabin ada dua pendapat sholat awabin seperti hadis Imam Bukhari meriwayatkan sholat awabin itu ada yang mengatakan sholat duha dalam hadis Nabi dan juga yang mengatakan para ulama sholat awabin itu adalah sholat setelah maghrib 2, 6, 3, 2, 6 sampai 8 rakaat yang dilakukan antara maghrib dengan isya adalah sholat awabin itu adalah sholatnya orang yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala niatnya adalah sama usali sunatan rokaat ini kalau ditambah sholat sunatas awabin juga tidak ada masalah ya ya sholatnya orang yang kembali kepada Allah karena itu jenis sholat sunat mutlak ya jenis sholat sunat mutlak dengan sholat sholli sunnatal awabin boleh sholli sunnatan saja sudah sah asalkan enam dua 6, 8 setelah Isya antara Maghrib dengan Isya itu awabin adalah kiriwayat sholat awabin itu adalah sholat duha kemudian kalau seorang masuk masjid usul ini memang tahiyatul masjid itu hanya di masjid selagi itu bukan masjid tidak ada tahiyatul masjid jadi yang masjid jadi musola itu asalkan benar-benar musola bukan masjid musola itu adalah semua tempat yang digunakan sholat tapi besok bisa jadi gudang itu musola tapi yang sudah diwakafkan untuk sholat semuanya masjid hakikatnya seperti itu jadi musola misalnya di sebuah toserba ya. nah, ini, ini ada musolanya kan besok bisa digeser jadi toko musolanya pindah sana kalau itu adalah musola yang sesungguhnya jadi kalau musola yang sesungguhnya itu tidak usah sonat, sholat sunat tahiyat al masjid tapi kalau anda masuk sebuah majelis taklim dan itu bukan masjid kata Imam Imam Nawawi sang gurunya pun tetap disunahkan melakukan sholat dua rakaat bedanya kalau di masjid sholat dua rakaat sholat al masjid plus sholat hajat semoga ilmunya bermanfaat tapi kalau bukan di masjid dia melakukan sholat dua rakaat tujuannya adalah untuk mendoakan sholat hajat semoga jamaah mendapatkan kesadaran dapat ilmu ini doa maka sholat dua rakaat boleh tapi bukan sholat yang namanya sholat al masjid tapi hanya sekedar sholat dua rokaat atau yang disebut dengan sholat hajat itu saja kalaupun ternyata anda di dalam sebuah usaha ini masalah sistem tadi ya kalau anda bisa merubah anda wajib merubah kalau anda tidak merubah berarti anda berubah anda akan tersesat ini permasalahannya jadi kalau anda bergabung dengan sesuatu yang tidak islami ada dua pilihan anda merubah atau berubah anda merubah atau dirubah kalau Anda merubah itu hebat kalau Anda dirubah berarti Anda ikut bagian di dalam yang haram dan apa artinya keharaman? sebab tidak ada keharaman yang menghantarkan ke surga lalu bagaimana kalau ke tempat lain nanti paling juga begitu ketahuilah kuasa Allah Allah itu maha kaya Allah bisa memberikan rezeki yang halal kepada semua hambanya jadi tidak ada hanya barangkali jika Anda bisa tegas di tempat tersebut Anda jangan pergi untuk menegakkan kebenaran di tempat itu itu bagian daripada jihad anda seperti yang sudah anda coba tiga bulan semestinya tidak tidak tiga bulan sampai mati pun saya harus berjuang dengannya tapi kalau berat memang kita harus barangkali ada strategi anda mundur sejenak untuk sebentar untuk maju lagi tapi ingat selagi itu kemungkaran yang sesungguhnya tadi beliaunya tidak bisa menyebutkan kebatilan tersebut jika itu kebatilan yang sesungguhnya tidak ada pilihan bagi anda kecuali harus merubah atau anda meninggalkan kalau anda ikut berubah bersama mereka nggak boleh kalau anda ikut-ikutan itu tetap hukumnya haram khawatir nanti justru itu menjadikan sebab kita su'ul khotimah mati dengan sejelek-jelek kematian ini ada pertanyaan yang sudah lama sampai diulang-ulang berkali-kali ini ada diketik sampai berulang-ulang tiga kali ini menunjukkan kesungguhannya untuk segera dijawab penjelasan ini masalah lain masalah air mustakmal tapi tidak apa-apa sudah dibaca bila kita sedang bepergian ke suatu tempat dan kita hendak berwuduk kemudian kita dapati keran air menguncur di tempat tersebut sedang rusak macet oh keran air mancur di tempat tersebut sedang rusak macet dan yang ada hanya air bak mandi bagaimana hukumnya kalau kita berwuduk dari air yang diambil dari bak mandi yang berukuran standar standarnya berapa jadi boleh biarpun kecil nggak ada masalah cuman caranya saja kalau ada bak mandi anda boleh ngambil air wudhu dari bak mandi tersebut kalau bak mandi itu ukurannya adalah 60 60 60 panjang 60 lebar 60 tinggi 60 maka itu dua kolah maka anda boleh wudhu cebur celap celup celap celup tapi kalau ternyata kurang dari itu misalnya hanya timba kecil anda pun masih boleh berwudhu dengan timba tersebut dengan syaratnya anda niat mengambil air untuk berwudhu di luar timba biarpun anda mengambilnya dengan pegang tangan nggak apa-apa ini diambil ini dari bak kecil anda ambil satu dua tiga tangannya pun begitu boleh biarpun diciduk dengan tangan ini adalah sah Nah, karena apa? Biarpun air sedikit, selagi belum mustakmal maka itu boleh digunakan. Dan air ini tidak menjadi mustakmal gara-gara kesentuh oleh tangan kita. Tidak. Sebab air mustakmal itu adalah air yang berpisah dari anggota tubuh kita, sudah digunakan untuk yang fardu dan kemudian air itu kurang dari dua kolah. Air kurang dari kolah kita gunakan wudhu, wudhu yang wajib basuhan yang pertama, kemudian yang menetes. Ini saja air mustakmal itu. Bukan air dibak kecil lalu kesentuh tangan kita jadi menjadi musta'amal ini kan kebiasaan di sebagian tempat ya barangkali pesantren ya ada bak kecil ke langsung ngamuk-ngamuk musta'amal ya ustadz musta'amal itu harus sudah dipakai dipakai wudhu dan yang terpisah dari anggota yang dibasuh saja itu yang namanya musta'amal ini nanti insya Allah akan kembali kepada mukaddimah fikih praktis ya masih ingat fikih praktis bagaimana wudhu singkat bicara tentang air singkat sholat singkat puasa Ketika kita telah niat berpuasa esok hari Namun di saat kita bangun sahur Kita mendapati junub Diri kita junub Sedangkan waktu sahur sudah mepet Apa yang harus kita lakukan? Dan sebaliknya kalau kita mendapati mimpi basah Ketika kita tidur siang dalam keadaan kita berpuasa Begini Kalau anda Jadi kalau orang junub di malam hari Tidak harus mandinya di malam hari Biarpun sudah subuh baru mandi sah puasanya ya anda sahur dulu mandinya nanti begitu juga kalau orang di siang hari kok mimpi basah asalkan keluar maninya tidak dengan disengaja atau dengan senggama jadi air mantinya tidak sengaja orang bermimpi basah, mimpi bersenggama lalu keluar mari, keluar mani di siang hari waktu dia berpuasa puasanya tetap sah sebab keluar mani yang tidak disengaja tidak membatalkan puasa tentang muhasabah Umar bin Khattab radhiyallahu pernah mengatakan perhitungkan dirimu bahwa maksudnya ber, menghitungkan hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung-hitung hasibu qabla an tuhasabu timbanglah dirimu sebelum ditimbang maksudnya menimbang aman, mikir-mikir merundingi amal ini yang ingin saya tanyakan bagaimana dalam pelaksanakannya ya sama tadi merenungi kesalahan kita apa jangan-jangan dosa saya ini belum diampuni oleh Allah kekurangan kita dan seperti yang di dalam majlis silsilah pembersih hati yang pertama adalah untuk kita tahu bagaimana kekurangan kita adalah yaitu dengan cara mencari guru mursid atau teman yang baik atau dari cacian lawan kita atau dari memperhatikan dari orang lain ini sudah kita baca jadi kadang-kadang kalau kita mencari kekurangan sendiri itu susah saya itu sudah baik atau belum belum bisa tanya guru guru saya baik belum belum mama oh ketemu atau cari teman yang baik istriku kalau saya salah tolong diingatkan benar nih nah, ini orang lain minta kepada orang lain suruh menilai yang ketiga adalah cari orang yang benci kepada kita kalau orang benci itu kalau ngomong beneran kan karena dia selalu mencari-cari kesalahan kita kamu mengini wah itu lumayan dikasih tahu saya ini begitu Nah, ini ya ini dia seperti sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah itu hakikat muhasabah itu kayak begitu, koreksi diri. Ini saja karena waktu. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Barangkali ada tadi pertanyaan tentang jihad berkenaan dengan kasus ya kasus ada bom di Cirebon ya kita doakan tidak kita inginkan adanya kejadian yang semacam itu dan kita tidak tahu pelakunya itu apakah dia orang yang mengerti atau dia orang yang telah terjerumus ya kita tidak mengerti itu semuanya yang jelas dia telah menjadikan sebab orang yang lagi sholat uh, eh, terdolimi dan kita tidak ingin ada orang yang diseksa oleh Allah gara-gara itu semuanya semoga itu tidak terjadi lagi ya semoga itu menjadi pelajaran bagi kita semua dan kita tidak tahu ini kita tidak berpikir tentang kelompok mana dan sebagainya yang jelas orang sholat kok dibom ya itu jelas satu kesalahan besar orang sholat dibom orang di pasar saja dibom tidak boleh apalagi orang melakukan sholat suudun kepada orang sholat tidak diperkenankan apalagi sampai menyakiti orang sholat kita tidak boleh orang sholat heh sholat ada maunya hanya cari jodoh nggak boleh itu ngaji hanya mau cari jodoh nggak boleh jadi orang berbuat baik tidak boleh kita suudoni apalagi mau kita sakiti haram itu jelas ya maka kita doa semoga Allah mengampuni dan Pak Kapolres yang lagi diuji oleh Allah dengan dengan sakit semoga uh, Allah segera mengembalikan memulihkan kesehatannya dan semoga semua yang terkena itu menjadikan sebab pengangkatan derajat bagi mereka semuanya dan pengampunan dosa untuk mereka semuanya baik mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad اللهم ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا وعافنا ولا تمرضنا واكرمنا ولا تهنا واثرنا ولا تثر علينا انك على كل شيء قدير اللهم يا الله Wahai dat yang menyaksikan hati kami Ya hadat yang menyiksa Menyaksikan perilaku kami Dan yang menyaksikan tingkah laku kami Maka jadikanlah hati kami adalah hati yang kau ridhoi Tingkah laku kami Tingkah laku kau yang kau ridhoi Perilaku kami Perilaku yang kau ridhoi Ya Allah Jauhkanlah kami dari hati yang busuk Sehingga menjadikan engkau tidak melihat lagi kepada hati kami Ya Allah Bersihkan dari kedengkian di hati kami Bersihkan dari kesombongan di hati kami Bersihkan dari riak di hati kami Bersihkan dari dendam di hati kami Ya Allah Ya Allah Ya Allah Siapapun yang hadir di tempat ini Ya Allah Yang di hatinya ada kebencian Yang di hatinya ada riak Yang di hatinya ada dendam Yang di hatinya ada sombong Kami mohon bersihkan bersihkan mereka Ya Allah Jangan siksa mereka dengan kedengkian Jangan siksa mereka dengan dendam Jangan seksa mereka dengan kesombongan Ya Allah Sungguh engkau maha kuasa Ya Allah Ya Allah Jika ada orang berbuat aniaya dan dolim kepada kami Jangan sampai aniaya dan kedolimannya menjadikan hati kami rusak Jika ada orang mendengki dan menfitnah kami Ya Allah Jangan sampai dengki dan fitnahnya menjadikan rusak hati kami Jagalah hati kami Ya Allah Apapun yang terjadi di sekitar kami Ya Allah Jangan sampai itu menjadikan sebab hati kami kotor dan busuk Dan siapa siapapun ya Allah yang berbuat aniaya dan dolim kepada kami kami mohon ya Allah berikan kepada mereka kesadaran dan ampuni mereka meliakan mereka kami tidak ingin ada orang masuk neraka gara-gara aniaya dan dolim kepada kami ya Allah siapapun yang mendengki kepada kami ya Allah berikan kepada mereka kesadaran dan bersihkan hatinya ya Allah muliakan kehidupannya ya Allah jika ia seorang pedagang maka jadikanlah perdagangannya makmur dan penuh berkah jika jika ia seorang ustaz maka makmurkan majlis dan pesantrennya ya Allah dan jadikan pesantren yang berkah majlis yang koridor ya Allah. Jika mereka adalah pejabat ya Allah jadikan jabatannya menjadi penuh bermanfaat ya Allah. Ya Allah siapapun yang mendengki kepada kami ya Allah jangan sampai kau seksa gara-gara dengki itu ampuni ampuni ya Allah. Ya Allah ya Allah jauhkan kami dari segala macam penyakit hati jauhkan kami dari segala dosa dosa kami sangat banyak ya Allah kirimkan kepada kami orang orang yang bisa meluruskan kami kirimkan kepada kami orang yang bisa mengingatkan kami kirimkan kepada kami orang yang menjadikan sebab keselamatan kami dan ya Allah ya Allah jadikanlah kami orang yang mudah menerima kebenaran berikan kepada hati kami keinsafan ya Allah kami takut ya Allah kami takut hati kami menolak kebenaran yang menolak kebenaran itu menolak surgamu dan kami tidak ingin menjadi orang yang menolak surgamu ya Allah ya Allah ya Allah ampuni dosa kami yang sangat banyak yang kami tidak bisa menghitungnya satu demi satu akan tetapi engkau maha tahu ya Allah ya Allah jika kami melihat hati kami kalau kami melihat diri kami kalau kami melihat dosa kami sungguh kami tidak pantas menghadapmu akan tetapi kami menghadapmu karena kami melihat kemuliaanmu kami melihatmu yang maha kuasa kami melihatmu yang maha pengampun maka kami berani mohon ampun dan ampuni kami semua ampuni guru-guru kami ampuni orang tua kami ya Allah ya Allah makmurkan majlis ini dengan kebaikan makmurkan majlis ini dengan keridoanmu maksudnya makmurkan majlis ini dengan rahmatmu makmurkan majlis ini dengan cinta ya Allah sehingga kami bisa saling mencintai karenamu ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah berikan kepada kami keistiqomahan wujudkan keindahan di dalam kehidupan kami dalam rumah tangga kami suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah jadikanlah para istri para istri ini ya Allah semakin hari semakin rindu dan cinta pada suami mereka dan jadikanlah para suami para Para suami ini semakin hari semakin mencintai istri mereka sehingga hidup mereka semakin indah dengan cinta karenamu ya Allah yang belum menikah mudahkanlah mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang yang kau muliakan yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat dan berikan kepada kami semua keturunan anak yang soleh-soleha yang bakal dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad banggakan di dunia dan dibanggakan di akhirat ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ampuni dosa kami dosa guru-guru kami dosa keluarga kami dosa anak-anak kami maka berkailah ya Allah hati kami berkailah jasad kami berkailah keluarga kami berkailah tetangga kami berkailah masyarakat kami berkailah majlis ini berkailah masjid kami berkailah jalan-jalan kami berkailah pasar kami berkailah rumah kami berkailah musola-musola kami berkailah kantor-kantor kami berkailah pertanian kami berkailah kendaraan kami berkailah harta kami berkailah ilmu kami dan berkailah semua yang kau berikan kepada kami ya Allah ya Rahman ya Rahim Allahumma ya Allah berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal wal afiat berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat wal afiat ya Allah engkau telah menyaksikan kami saat ini ya Allah yang hadir di tempat ini ya Allah ya Allah seperti engkau telah mudahkan mereka hadir di tempat ini mudahkanlah mereka untuk terus menerus dalam kebaikan ya Allah seperti engkau telah kumpulkan kami saat ini maka kumpulkan kelak kami di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad maka kami mohon ya Allah berikan kepada mereka keistiqomahan istiqomah dalam iman istiqomah dalam ibadah dan berikan kepada kami setelah panjang umur husnul khatimah husnul khatimah mati dalam keadaan iman dan jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah